Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين innahu min al mu'minin Wa inna Ilyas dan sesungguhnya Ilyas laminal mursalin adalah salah satu di antara utusan Allah SWT. Nabi Ilyas adalah salah satu dari Rasul Allah SWT. Kita telah memahami bedanya Nabi dan Rasul. Apa bedanya? Iya, jadi semua yang mendapatkan wahyu adalah nabi. Semua yang mendapatkan wahyu adalah nabi apabila wahyu itu untuk dirinya bukan berupa syariat untuk disampaikan pada umat maka tidak berubah berarti dia adalah nabi dan apabila wahyu yang dia terima itu isinya adalah syariat untuk disampaikan pada umat maka dia adalah rasul Kenapa? Karena Rasul itu artinya utusan untuk menyampaikan. Nah dia mendapat wahyu untuk disampaikan. Nah berarti itu adalah Rasul. Lalu ada yang mendefinisikan kalau Rasul itu diperintah untuk mendakwakan, mendakwahkan syariat, kalau Nabi itu tidak, itu salah. Nabi juga diperintah untuk berdakwah, jangankan nabi. Wong bukan nabi saja diperintah untuk berdakwah. Apalagi nabi. Tapi yang didakwahkan oleh nabi bukan wahyu yang dia terima. Yang didakwahkan oleh nabi adalah syariatnya rasul. Nah, jadi yang didakwahkan oleh nabi adalah syariatnya rasul. Nah jadi itu. Nah kalau Rasul yang didakwakan syariat yang dia terima. Nah itu. Dan Allah mengutus Rasul pada setiap umat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan. Dan sungguh pada setiap umat kami utus Rasul. Nah, dan Rasul tadi itu mendapat Syariat mendapatkan kitab, mendapatkan kitab dari Allah, mendapatkan syariat dari Allah itu adalah syariat yang diturunkan untuk disampaikan pada umatnya. Yang diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran syariatnya itu hanya empat. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada yang lebih kecil bagian yaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf suhuf itu lembaran-lembaran. Lembaran lembaran itu eh, kalau lengkap ya kitab itu berupa lembaran-lembaran. Tapi kalau nggak lengkap ya berarti menunjukkan makna sebagian. Nah, tapi kalau Taurat itu berarti lengkap, Injil, Zabur, Al-Qur'an itu berarti lengkap berupa kita Nah, lalu kitabnya rasul-rasul misalnya Nabi Ilyas, kitabnya apa? Baik rasulnya maupun kitabnya tidak semua diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada yang diberitahukan oleh Allah, ada yang tidak. Karena itu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsusum alaika di antara rasul ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Al-Qur'an wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an ya. di antara rasul ada yang kami kisahkan kepadamu dalam Al-Qur'an dan ada yang tidak kami kisahkan nah banyak rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kitabnya apa? tidak disebutkan di antaranya adalah Ilyas ini adalah Rasul kitabnya apa? Ismail itu anaknya Ibrahim juga jadi Rasul kitabnya apa? tidak disebutkan Yakub bab, bapaknya Nabi Yusuf itu juga Rasul kitabnya apa juga tidak disebutkan jadi, itu jadi eh, tidak disebutkan kitabnya karena itu ulama menjelaskan yang disebutkan secara rinci wajib diimani secara rinci yang disebutkan secara global imannya secara global nah, yang global misalnya seperti apa walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan jadani wajatanibut dan sungguh setiap umat kami telah mengutus rasul untuk menyerukan ibadahlah hanya kepada Allah jauhilah segala peribadatan kepada selain Allah. Nah, bagaimana ibadahnya? Nggak disebutkan. Kitabnya apa? Nggak disebutkan. Kita beriman secara global bahwa setiap umat Allah telah mengutus Rasul. Setiap Rasul itu diturunkan oleh Allah kepadanya syariat. Rasul telah menyampaikan. Nah, itu. Yang kita tahu secara agak rinci agak rinci dalam Al-Quran kita imani agak rinci misal Nabi Musa adalah utusan Allah dan Nabi Musa diberi oleh Allah Taurat. Taurat diturunkan kepadanya. Hukum Taurat sedikit disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kisos. Kisos itu. Ya, kisos di dalam Taurat itu ada. Wa katabna alaihim fiha. Dan kepada orang Yahudi kami wajibkan pada mereka di dalam Taurat. an nafsa bin nafsi. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas yang membunuh harus dibunuh yang merusak mata hukumnya dirusak matanya yang rusak hidung dirusak hidungnya telinga telinganya bahkan yang melukai harus dikisos dengan dilukai itu di Taurat ada nah itu Nah, di dalam hadis di dalam hadis ketika terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan sampai kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah memberitakan di Taurat yang masih asli ada hukum untuk perzinahan, rajam dan cambuk bagi yang belum pernah nikah, rajam bagi yang sudah menikah, dan cambuk yang belum pernah menikah. Berarti hukum zina di Taurat dengan di Islam juga sama. Nah, jadi ya gitu. Dan orang Yahudi itu akhirnya mendatangkan lembaran yang asli dan di dalam bab itu masih tertulis. Nah, jadi itu. Jadi sebagian yang disebutkan maka kita wajib mengimani oh hukum bisa beda hukum bisa beda antara zaman satu dengan zaman yang lain, tapi tentang keimanan semua harus beriman kepada Allah, bersih dari syirik. Seluruh ibadah harus untuk Allah. Ya, tidak boleh ibadah pada selain Allah. Yang dituangkan di dalam kitab Allah wajib ditaati, kalau tidak taat padahal meyakini itu kitab Allah, tidak taat maka itu dosa. Itu prinsip namanya, itu sama semuanya. Mulai Rasul pertama sampai Rasul terakhir, prinsip itu sama. Nah, tata cara beda. Misal tata cara puasa, puasa di zaman Nabi Musa, puasa di zaman Nabi Dawud, beda dengan puasa di zaman kita. Nah, jadi itu disebutkan di dalam Al-Quran di antara umat terdahulu itu ada aturan kalau bertobat dari dosa yang kayak begini tobatnya adalah dengan membunuh diri membunuh dirinya nah jadi itu cara bertaubat nah cara tapi semuanya adalah menghadap kepada Allah untuk ke, ya, mentaati perintah Allah seperti apa nah jadi itu nah kembali bahwa Ilyas adalah nabi dan rasul wa inna Ilyasa laminal mursalin dan sesungguhnya Ilyas alaihi salatu wassalam termasuk salah satu dari utusan Allah. Ibqala liqaumihi tatkala ia berdakwah kepada kaumnya, Allah tatakun. Mengapa kalian tidak bertakwa? Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, berarti sudah diajarkan. Lalu kaumnya durhaka dan umumnya kok durhaka? Allah tetakun. mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah SWT menjalankan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya menunjukkan bahwa semua rasul mendakwahkan kepada umatnya taatlah atas perintah Allah jauhi larangan larangan Allah nah itu atad'una ba'lan Watadharuna ahsanal khaliqin apa layak kalian berdoa atau beribadah kepada patung sedangkan kalian tinggalkan doa atau ibadah kepada sebaik-baik pencipta. Maksudnya adalah Allah SWT. Allah lah yang menciptakan langit dan segala isinya. Allah lah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia semuanya. Yang menciptakan adalah Allah tumbuh-tumbuhan semuanya, hewan di lautan, di daratan, benda mati, semua yang menciptakan adalah Allah. Kamu menyembah patung dan kamu tinggalkan menyembah kepada Allah. Itu. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Ini umat Nabi Ilyas menyembah kepada patung. Nah, ibadah harus hanya kepada Allah. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Gitu. Nah, banyak mana patung yang berupa manusia dengan berupa pohon? Banyak yang berupa manusia ya. Bahkan hampir, hampir ya, hampir nggak ada patung berupa pohon disembah. Ya, tapi patung yang berupa manusia yang disembah. Ya. Ada patung hewan, ada, tapi yang lebih banyak patung berupa manusia. Nah, awalnya kenapa patung kok berupa manusia? Karena sikap berlebih-lebihan kepada orang yang soleh sikap yang berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Itu awalnya. Orang yang soleh. Pertama kali, yaitu sebelum diutusnya Nabi Nuh, setelah 10 abad dari Nabi Adam. Setelah 10 abad dari Nabi Adam. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Adam sampai 10 abad tidak terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Ya. Nah, di akhir masa itu umat menjadi tidak ngerti agama. Yang ngerti agama tinggal satu dua sangat ditokohkan. Begitu tokoh-tokoh ini mati, meninggal, hmm, agak lama akhirnya banyak dikenang setan membisikkan dipatungkan khususnya di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk majelis. Untuk majelis itu ya majelis untuk memberi nasihat, untuk ceramah, untuk taklim, untuk nah itu. Nah, kenapa? Supaya kalau ingat semangat beragama, semangat beribadah. Oh, ini tokoh kita dulu menasihatkan begini-begini. Kelihatannya baik, tapi Allah menjelaskan itu bisikan setan. Kenapa? Mengagungkan orang yang sudah mati. Generasi ini hilang, akhirnya generasi berikutnya agamanya tambah lemah, tambah diagungkan. Akhirnya ibadah kepada Allah tidak mantap kalau nggak di dekat patung ini. Akhirnya bertawasul lama-lama disembah, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran lima. Wat, Suwa, ya, Ya'uk, Nasr. Lima-limanya ini nama orang yang soleh, yang sudah mati. Nah, itu satu. Yang kedua, terus berikutnya, berikutnya, meskipun kekufuran dan kesyirikan itu berkembang, berkembang muncul macam-macam yang baru, tapi setan itu selalu menggunakan cara yang berhasil digunakan untuk menyesatkan generasi berikutnya. Kalau nggak bisa, baru berusaha dengan cara baru. Sampai sekarang yang berkaitan dengan patung mesti patungnya orang yang soleh. Semakin berkembang, meskipun tidak soleh tapi berjasa, akhirnya tidak sekedar tokoh agama, tokoh umum dipatungkan. Akhirnya juga diagungkan. Akhirnya juga diagungkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini apa layak kalian menyembah patung dan meninggalkan sesembahan, berdoa pada patung dan meninggalkan berdoa kepada sebaik-baik zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah SWT. Gitu. Allahu Rabbukum wa Rabba abaikumul awwalin. Allah Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian dari dulu. Tuhan kalian, Tuhan bapak-bapak kalian dari dulu adalah adalah Allah. Itu patungnya siapa? Patungnya nenek moyang atau mereka bertuhankan kepada Allah. Mereka bertuhankan kepada Allah. Dulu ketika masih hidup, kalau mereka orang tokoh agama, mereka itu beribadah kepada Allah. Berarti mereka ini hamba yang beribadah kepada Tuhan dan yang namanya hamba akhirnya mati. Setelah mati akan menghadapi balasan kalau betul-betul di hadapan Allah bertakwa maka akan jadi orang yang bahagia kalau di hadapan Allah mereka bukan pendahulu itu bukan orang yang baik mereka pasti akan mendapat azab dari Allah nah jadi gitu ini pelajaran yang diambil Allah Tuhan kalian bukan mereka dan Bahkan Tuhan mereka ini itu juga Allah SWT. Nah, lah Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta, pengatur dan penguasa. Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan bapak-bapak kalian dulu. Dan Allah yang ngatur hidup kalian dan hidup bapak-bapak kalian dulu. Dan di antara pengaturannya setelah hidup sekian lama terus mati, itu aturan Allah. Itu aturan Allah. Allah mengatur hidupnya bulan ini sekian tahun, hidupnya bulan ini sekian tahun. Itu aturan Allah. Dan di antara aturan Allah yang berkaitan dengan agama, ini ya agama Allah. Kalian jalankan dapat balasan. Kalian jalankan sesuai dengan isinya dapat balasan yang lebih baik. Kalian durhaka akan dihukum. Itu aturan Allah. Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu pengatur. Di antara aturannya adalah agama. Agama ini aturan Allah. Oh ini aturan negara. Oh ini aturan masjid. Ini aturan organisasi, aturan sekolah. Dan ini aturan Allah. Tuhan itu satu yang menciptakan, yang kedua yang mengatur. Aturannya yang berkaitan dengan agama itu berkaitan dengan agama manusia yang menjalankan dengan benar diberi pahala dengan yang sangat membahagiakan yang melanggar dihukum itu sudah aturan Allah Allahu Rabbukum Allahu Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin fakadzabuhu kaumnya mendustakan Nabi Ilyas. Dinasehati, tidak mau menerima nasihatnya. Nah, itu kaumnya. Nah itu. Dan karena dinasehati tidak mau menerima nasihat, mengingkari nasihat, Akhirnya diazab oleh Allah. Akhirnya diazab oleh Allah. Dan di dalam Islam juga kayak gitu. Fadakir, inna fa'ati zikra. Beri peringatan. Sungguh peringatan itu bermanfaat. Saya zakaru mayyakhsha. Akan menerima peringatan itu orang yang punya rasa takut kepada Allah wasayujannabuhal ashqal yaslan narol kubro dan yang menjauhi peringatan tidak mau menerima peringatan pasti celaka pasti akan masuk ke dalam neraka yang besar nah jadi peringatan itu harus dijalankan mendengar peringatan harus berusaha menerima menerima pasti dapat pahala, pasti dapat kebaikan. Nah, peringatan yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an itu dinamakan oleh Allah zikro peringatan. Inna nahnu nazzalna zikro. Kami yang menurunkan zikro ini. zikro itu peringatan. Kami yang menurunkan peringatan ini. Menurunkan peringatan maksudnya menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Karena isinya Quran itu adalah peringatan. Nah, dan Rasulullah diperintah di dalam Al-Quran. Fadakir bil Qur'ani khafu wa'in. Wahai Muhammad, beri peringatan dengan Al-Quran. Orang-orang yang masih punya rasa takut terhadap hari pembalasan. Nah, jadi itu. Jadi diperintah untuk memberi peringatan dengan Al-Qur'an. Enggak mau menerima peringatan pasti akan kena azab Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu, kaumnya Nabi Ilyas mendustakan. Fa innahum lamuhdharun, maka sungguh mereka akan diseret ke dalam neraka. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin kecuali kaumnya hamba-hamba yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu taat dan bersih dari syirik. Ya. Ikhlas itu taat dan tidak cukup taat bersih dari syirik. Kalau orang itu disuruh sholat, tidak mau sholat, ikhlas apa enggak? Apanya yang ikhlas? Uang disuruh sholat dan mau sholat. Nah jadi itu dikatakan wah dia beribadah dengan ikhlas, maksudnya dia melaksanakan. Tapi melaksanakan belum tentu ikhlas. Harus melaksanakan dan benar semata-mata karena Allah SWT. Nah jadi itu. Jadi ikhlas itu eh, bersih dari kesyirikan semata-mata karena Allah itu ikhlas. Tapi jangan lupa yang masuk dalam ikhlas itu adalah yang taat. Orang yang tidak taat itu nggak disifati ikhlas. Nah itu. Illa ibadallahil mukhlasin yang tidak diseret ke dalam neraka jahanam adalah yang ikhlas, yang taat dan taatnya semata-mata karena karena Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami abadikan pujian baik kepada Nabi Ilyas pada generasi berikutnya berikutnya. Apa maksudnya? Generasi berikutnya kalau menyebut Nabi Ilyas sebagaimana Nabi dan Rasul-Rasul yang lain maka disyariatkan mengucapkan alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam itu adalah solawat dan salam. Sebagaimana kita disyariatkan bersolawat kepada Rasulullah. Nah, Nah, kepada Rasul-Rasul juga begitu. Apabila ada Rasul disebut diperintah untuk membaca alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Alaihi semoga dilimpahkan kepadanya assalam keselamatan. Alaihi semoga dilimpahkan kepadanya as-salatu wassalam, kesejahteraan dan keselamatan. Nah, kalau alaihinya ditaruh di tengah. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Disebut Allah. Kalau tadi itu Allahnya tidak disebut karena sudah ada kaitannya dengan Allah itu. Nah, sallallahu kesejahteraan Allah alaihi Semoga dilimpahkan kepadanya wasalam dan juga keselamatannya. Nah, jadi alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambahi Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma ya Allah, salli berikan kesejahteraan wasallim berikan keselamatan alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma apalagi yang macamnya. Sama intinya adalah mengucapkan salawat dan salam. Kami abadikan untuk Nabi Ilyas nah, pujian bagi generasi berikutnya dan berikutnya. Nah, apa maksudnya? Kalau generasi berikutnya sampai menyebut Nabi ini, maka oh, itu Rasul Allah alaihi salam semoga Allah memberikan keselamatan. Alaihi salatu wasalam semoga Allah memberikan kepadanya kesejahteraan dan keselamatan. Nanti kalau muncul, loh, Rasul itu perlu didoakan untuk mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Itu perintah Allah semakin ini diucapkan derajatnya semakin diangkat dan yang membaca dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nah, jadi itu. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat sekali untukku, maka Allah membalas kepada orang itu 10 kali. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Rasul dan kepada umatnya. Karena Rasul itu yang berjuang mendakwahkan Allah pada umat, maka kalau umatnya mendoakan dapat pahala lagi. Umatnya mendoakan Sallallahu alaihi wasallam dapat pahala lagi Sekali dibaca dapat satu Yang membaca diberi oleh Allah Sepuluh Ya, maka derajatnya Rasul itu semakin tinggi di sisi Allah SWT karena perjuangannya mendakwakan agama Allah SWT. Nah, lola kalau yang baca dapat sepuluh Rasul hanya dapat satu apa tidak terkejar? Tidak bisa terkejar. Kenapa? Karena pengikut Rasul itu kan tidak hanya satu atau sepuluh, kalau pengikutnya hanya sepuluh Bersolawat sepuluh kali semua Ya Bersolawat sekali gitu ya Bersolawat sekali semua Rasul dapat sepuluh Karena dapat satu dari setiap orang Yang baca Dapat sepuluh Karena Allah memberi satu dibalas sepuluh Lah kalau umat Islam satu miliar semua hanya bersolawat sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Dan solawatnya ikhlas diterima oleh Allah. Rasulullah dapat satu dari tiap orang. Tapi karena umatnya satu miliar, dapat berapa? Dapat satu miliar. Dan umat yang jumlahnya satu miliar tadi masing-masing dapat berapa? Dapat sepuluh, cuma beramal sekali. Nah itu, itu keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulnya karena Rasul itu yang berjuang untuk mengajarkan agama ini pada umat. Nah, watarokna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ilyasin. Keselamatanlah yang eh, Allah berikan kepada keluarga Ilyasin. Nah, Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang yang baik. Seperti itulah kami membalas orang yang baik. Apa? Kalau orang ini baik, baiknya apa? Baiknya mengajarkan syariat Allah, agama Allah kepada yang lain, dia sudah mati. Dia dapat pahala terus. Dan nanti di akhirat, pahala itu apa sih? Pahala itu kenikmatan yang nyata di surga. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Nasir Sa'di rahimahullah dan ulama-ulama yang lain menjelaskan pelajaran-pelajaran seperti ini itu dituangkan akhirnya kita membaca, memahami di antara tujuannya yang paling besar adalah supaya kita meneladani karena kalau kita meneladani Rasul, maka kita berusaha pula menjadi orang yang ihsan, yang baik. Kalau Allah membalas orang yang baik kayak gitu, kita meneladani sehingga jadi baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti itu. Bagaimana? Wah, kita punya istri, punya anak, punya teman-teman, punya murid, punya apa? Nah, kalau kita mengajarkan kebaikan kepada mereka, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kebaikan kepada umatnya. Sudah meninggal, umatnya mendoakan, umatnya mengamalkan kebaikan, Rasul dapat kalau kita meneladani kayak gitu, kita punya istri, punya anak, punya cucu, meneladani kebaikan kita, maka terus mendapatkan pahala meskipun sudah sudah mati kita sudah meninggal, kalau kita meninggalkan ilmu pada orang-orang yang masih hidup, maka estafet ya, amal dilakukan. Kenapa? Eh, dari mana dia bisa mengamalkan itu? Oh, dari bapak. Bapak dulu yang ngajar, ngaji. Kamu kok ngaji dulu diajarin siapa? Diajarin bapak. Dia ngaji, bapaknya dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang mengamalkan. Nah, inna kadzalika najzil muhsinin seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik innahu min ibadinal mu'minin sesungguhnya dia itu adalah hamba-hamba kami di antara hamba-hamba kami yang beriman nah, jadi berarti harus beriman dan bera beramal di antara amal itu adalah mengajarkan agama ini kepada siapa yang bisa ya, diajarkan. Mungkin itu yang kita baca kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Hmm. Nah itu dalilnya hanya pada waktu hujan. Jadi pada waktu hujan muadzin yang azan itu ada sunnahnya untuk membaca Sallu buyutikum Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian Itu artinya Kan waktu azan kan hayalas sholat Mari sholat Mari sholat itu mari sholat jamaah Menghadiri azan Maksudnya gitu ya Tapi ketika hujan lebat Ada keringanan tidak menghadiri azan. Karena itu dikumandangkan solu fi buyutiku. Bagaimana kalau bukan hujan lebat tapi ini bencana? Nah, dalilnya hanya masalah hujan. Nah, ya, ada lagi yang lain. Ya. Apa apabila kita bepergian satu minggu misalnya dari sini ke Jakarta, apa kita di Jakarta itu terus dihukumi safar kebanyakan ulama atau banyak ulama yang mengatakan iya sesungguhnya kita masih safar ada dalilnya ada dalilnya Rasulullah SAW di Tabuk Tabuk itu daerah yang cukup jauh tatkala perang Tabuk gitu ya 30 ribu pasukan Rasulullah ketika berangkat ke perang Tabuk. Di Tabuk 19 hari sholatnya kosor. Nah, jadi dia ya gitu ya. sholatnya diberitakan kosor. Berarti itu jamak dan kosor itu masih ada sebabnya. Nah, ketika kita e, bepergian dari sini ke Jakarta seminggu, maka e, meskipun sudah diam di rumah Jakarta, tapi kan kita di sana hanya ada urusan seminggu, terus itu itu kan pulang. Maka selama di sana banyak ulama yang tetap menghukumi dia adalah musafir. Musafir ya. Karena itu kalau sholat jamak kosor tetap tetap itu adalah rukso keringanan. Tapi banyak ulama yang mengatakan lebih baik tetap sholat pada waktunya. Banyak yang berpendapat tetap sholat pada waktunya. Duhur ya sholat duhur saja, asar sholat asar saja. Khususnya apabila dekat dengan masjid, terus datang ke masjid. Tapi kalau jauh dari masjid, apabila ada rombongan lima orang, sepuluh orang, tidak apa-apa, nggak datang ke masjid. Gitu. Nah, jadi itu. Nah. Ada lagi. Nah. Iya. Iya. Jadi bagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah bagi yang musafir? Bagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah bagi yang musafir? Kebanyakan ulama ahlu sunnah menjelaskan tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah bagi musafir kecuali qobliyah subuh. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah bagi musafir kecuali qobliyah subuh. Ini satu, gitu ya lebih kuat lagi apabila sholat orang musafir ini sholat jamak dan kosor maka tidak ada sholat kebelia dan badia. dan ada hadis sahih di dalam Sahih Muslim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seandainya sholat sunnah itu tetap disyariatkan yang lebih baik yang wajib itu disempurnakan. Kenapa yang wajib empat saja jadi dua, kok malah melakukan yang sunnah? Nah, jadi itu. Wong yang wajib saja dipotong kok. Malah yang sunnah tetap dilakukan. Nah, jadi itu. Nah, itu hanya saja hanya saja masih banyak yang tetap kalau di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram tetap lebih memilih sholat pada waktunya dan melakukan kebelia dan baktinya. Kenapa begitu? Karena wallah alam menilai keutamaan tempat. Keutamaan tempat. Itu. Bagaimana kita menempat? Rasulullah bersabda, "Salatun fi baiti, eh, salatun fi masjidi hadza afdhalu min alfi salatin mimma siwahu." Salat sekali di masjid saya ini, di Masjid Nabawi, lebih utama dibandingkan seribu kali sholat di luar illa fil masjidil haram kecuali kalau di masjidil haram wa salatun fi masjidil haram dan sekali sholat di masjidil haram itu seperti seratus kali sholat di masjid Nabawi seratus kali sholat di masjid Nabawi gitu ya berarti kalau dibandingkan dengan di luar bagaimana? Seratus ribu Ya, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat seratus kali di Masjid Nabawi. Lah di Masjid Nabawi dengan di luar seribu kali. Berarti kalau di Masjidil Haram dengan di tempat kita seratus ribu. Sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan dengan seratus ribu kali sholat di sini. Ini semua umat Islam itu harus berusaha betul-betul faham. Kenapa? Karena bisa jadi dengan faham ini akhirnya diberi kemudahan untuk berangkat terus itu menjadi sebab utama masuk surga. Mudah-mudahan. Kenapa begitu? Karena coba kalau dipikir. Kalau tadi sekali, sekarang kalau di Masjidil Haram dia sehari. Sehari, bukan sekali lagi, sehari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kan sehari. Berarti lebih baik dibandingkan dengan sholat kita di Indonesia 100 ribu hari. Kan sudah bukan kali tapi kan hari kan ya dia. Berarti 100 ribu hari. Sehari sholat sehari di Masjidil Haram, duhur asar maghrib isya, subuh lebih baik dibandingkan dengan sholat 100 ribu hari di Indonesia, di negara semuanya selain di Masjidil Haram. Lah sekarang 100 ribu hari itu berapa tahun? 273 tahun Masih ada komanya Seka sehari di Masjidil Haram Pak Bapak sholat di Masjidil Haram Alhamdulillah sehari Masya Allah Mudah-mudahan sholatnya diterima berarti mengumpulkan pahala sholat senilai di Indonesia 273 tahun. Itu kalau sehari, kalau empat hari di Masjidil Haram, empat hari di Masjidil Haram, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, empat hari, berarti sama dengan mengumpulkan pahala sholat di Indonesia lebih dari seribu tahun. Pak umurnya berapa? Alhamdulillah umur saya 100 tahun. Sholat dari kecil ya? Eh, balik baliknya umur 15 kok. Yang umurnya 100 tahun, baliknya kan umur 15. Berarti belum 100 tahun. Itu kalau sholatnya tidak ada yang lubang. Ya. Nah, bagaimana bisa mengumpulkan pahala seperti itu? Nah, ya harus berusaha. Karena itu kalau orang itu faham gitu ya. Paham? Bagaimana bisa mengumpulkan pahala kalau nggak bisa berangkat ke sana? Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak hanya pahala sholat kalau berangkat ke sana. Di Masjidil Haram itu saking banyaknya orang. Setiap hari pendatang itu rata-rata kalau di musim umroh yang ramai lebih dari 2 juta kumpul di satu kota kecil kayak gitu lebih dari dua juta. Akhirnya wallahu alam baik musafir yang di sana maupun orang yang asli dari penduduk dekat sana setiap sholat wajib hampir setiap sholat wajib itu ada jenazah orang yang mati dari rumah sakit sana dibawa ke sini. Untuk apa? Disolati orang di Masjidil Haram. Hampir setiap sholat wajib diumumkan sholat jenazah. Lah, kalau orang kalau kita di Masjidil Haram empat hari, empat hari tadi seribu tahun ya, ada sholat jenazah terus. Rasulullah bersabda, yang mensolati jenazah mendapatkan pahala satu kirot Kila ya Rasulullah wa mal qirat. Wahai Rasulullah, satu qirat itu kayak apa? Qala mithla jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Salat jenazah sekali mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ya. Nah, kalau lima kali ada jenazah terus, lima kali gunung Uhud. Kalau 20 kali kalau kalau empat hari dua puluh kali iya. Kalau empat hari dua puluh kali dua puluh kali sholat jenazah Sekali sholat itu dapat pahala sebesar Gunung Uhud Belum lagi kalau dilipat gandakan Karena di Masjidil Haram kayak tadi iya. Nah bagaimana bisa mengumpulkan pahala sebesar itu Kalau kita tidak berusaha untuk ibadah di sana dan Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي إِنْشَةٍ رَضِيَةٍ Siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya dibandingkan dengan dosanya, lebih berat baiknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang amal baiknya ringan. Ringan, Gitu. Faumuhu hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka Dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas. Nah itu karena itu eh, kita harus berdoa. Itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya wajar itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Maksudnya wajar itu, maksudnya kalau kita renungkan ya akal kita betul-betul ya semuanya itu sudah sempurna. Allah menentukan syariatnya, menentukan ini mulia ini lebih mulia itu itu Allah maha benar, maha bijaksana, maha sempurna. Tapi yang dimaksud wajar tadi itu kalau kita renungkan itu ya pantas gitu makanya kok dimuliakan gitu loh. Itu akal kita kenapa? Karena awalnya itu daerah yang gersang, tidak ada air, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ibrahim alaihissalam dari awalnya dari Palestina, dari Mesir, dari ya, nah terus akhirnya diperintah oleh Allah membawa istrinya yang punya anak kecil ditaruh di lembah yang tidak ada tanda kehidupan kayak begitu. Ditinggal. Selama perjalanan sampai akhirnya di lembah yang gersang, batu panas, cuacanya kalau panas kalau dingin dingin, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Ditinggal di tempat kayak gitu, bekalnya sedikit. Setiap bertanya, istrinya setiap bertanya pada Ibrahim alaihissalam tidak dijawab apapun begitu mau ditinggal muncul pertanyaan yang tidak bisa didiamkan apa pertanyaan yang terakhir ini Allahu amaraka bihada apakah Allah yang memerintahkanmu ini wahai Ibrahim kenapa dia ini perempuan seorang diri anaknya ini kecil Anaknya ini bayi. Gitu. Terus bekalnya sedikit ditinggal sendirian di tempat kayak gitu. Nah, Allahu amaraka bihada. Apa Allah yang memerintahkanmu menempatkan saya di sini wahai Ibrahim? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab satu kata. Naam, iya. Itu saja jawabannya. Akhirnya istrinya Hajar Gitu. Menjawab lagi, mengatakan lagi, idzan Allah Rabbuna kalau perintah Allah maka Allah tidak akan menyanyiakan hambanya silahkan ditinggal kenapa? karena ini perintah perintah Allah itu pertama didatangin lagi bukan sehari dua hari seminggu sebulan tapi didatangi anaknya sudah agak besar senangnya dengan anaknya Masya Allah kenapa? karena umur 80 tahun belum punya anak akhirnya punya anak disuruh misa kayak gitu ya datang senangnya Masya Allah senang-senangnya dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya maka tatkala Ismail itu sudah mulai mulai bisa diajak diajak dia, maksudnya diajak kalau orang tuanya pergi bisa diajak orang tuanya kerja bisa diajak bukan sebagai pekerja tapi ya mungkin nanti ada sesuatu tolong ambilkan nah anak yang usia segitu itu belum waktunya pisah dengan orang tua dan orang tua masih sangat hatinya itu dekat. Kenapa? Karena dia belum dewasa, belum berdiri sendiri. Masih sangat terikat dengan orang tuanya. Umurnya masih kayak gitu. Diperintah untuk disembeli. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara manami anni adbahuka fanzur madha Nah, Kayak begitu perjuangan ini. Gitu. Dan akhirnya betul-betul mau disembeli Makanya Allah menyatakan telah betul-betul sempurna menjalankan perintah Allah. Sudah ini perintah Allah. Gitu, dikurbankan. Nah, hanya saja terus dijadikan oleh Allah diganti dengan domba. Nah jadi itu. Terus bangun Ka'bah. Nah, jadi tempat itu sudah dari awal ditetapkan oleh Allah. Ibrahim hanya bangun bangunannya. Alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan akhirnya orang-orang datang, akhirnya jadi kampung, jadi tambah besar tambah besar dan akhirnya sampai sekarang ini. Nah, itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Taala sampai ibadah yang paling tinggi adalah sholat.